Biar kajiannya mantap, buka Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 31, 32, 33, 34, 35. Berteman, belajar tentang iman. Saya sekali, semuanya sekali biar pengajiannya berkah dengan setiap huruf yang kita baca dari ayat yang kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد libatil jannatu lil muttaqin هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجد artinya dan didekatkanlah surga itu jadi surga itu didekatkan dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa satu ada nggak takwa kalau pengen dideketin surga pada tempat yang tiada jauh dari mereka berarti deket banget surga teh semua pada pengen masuk surga ya yang malas tuh perginya ya daik ini ya nak tuh udah embung Hadza ma tu'aduna. Inilah yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan mengembalikan semua persoalannya kepada Allah lagi memelihara semua peraturan peraturannya hukum-hukum Allah lalu yaitu orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang maha pemurah sedang dia kelihatannya sedang yang disembahnya tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat maka jaminannya adalah yang memiliki karakter tadi udhulu habis salam dalika yaumul khulud masuklah masukilah surga itu dengan aman itulah hari kekekalan mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi kami ada tambahannya apa yang kita inginkan di dunia yang tidak kita dapat nanti Allah berikan di akhirat dan tidak hanya itu Allah berikan bonus Cuman semua ini perlu keimanan. Saya lihat di Instagram banyak fitnah yang muncul. Maka berlindunglah dari fitnah. Alhamdulillahilladzi bi ijatihi wa jalalihi tatimus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Surat Mujadilah ayat 11 Yarfa'in lahu ladhina amanu minkum Waladhina utul ilma darajah Di ayat itu Allah berjanji Allah akan angkat beberapa derajat Satu orang beriman Dan menyempurnakan keimanannya dengan keilmuan Berteman Tema kita sore hari ini Belajar tentang iman Malah termasuk dalam dunia pertemanan pun ada aturan dan estetikanya dalam Al-Quran. La tusahib, tidak boleh bersahabat. Illal mu'minan. Kecuali dengan yang beri. Karena persahabatan bagai kepompong. Merubah ulat menjadi kupu. Kupu. Walaupun berbahan emas, sepatu. Kalau dipakainya Fir'aun, sepatu berbahan baku emas itu ke bawah ke neraka. Tapi walaupun berbahan papan biasa pakai karet ala kadarnya karena dipakainya oleh Bilal, sepatu itu kebawa ke surga terumpah itu. hati-hati pergaulan. Quran bergaul dengan kulit, kulit bergaul dengan Quran. Siapapun yang bertemu dengannya menciuminya karena gaulnya jeng Quran. Tapi bayangkan kalau kulit bergaulnya dengan bedug. Siapapun memukulinya. Jangan salahkan keadaan dengan siapa kita berteman. Maka hati-hati pertemanan dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi berteman tema kita malam ini itu mah plesetan aja sebetulnya. Belajar tentang iman. Supaya kuat dan sederhana. Iman itu sebenarnya artinya sederhana. Iman itu aman. Iman itu apa? Kalau pengen aman, iman aja. Contoh, yang bulat keimanannya zaman dulu. Ibrahim itu bapaknya tauhid, Gak takut sama siapapun kecuali sama Allah. Dibakar, tutung tuh. Enggak. Sok baca surat Ibrahim, sing husu, pahami artinya, tulis sholat, ngesmaca surat Ibrahim, asupkan usune. Insya Allah. asah. Kurang makan kitunya, hayang kasep, maca surat Yusuf, hayang gelis, maca surat Maryam. Alhamdulillah Ustaz, nasibnya juga Yusuf kuma di penjara nasib teh jika Maryam moga budak oh bapaan awas ah Quran lain kergi kituan iman alladzina yu'minuna bil ghaib mereka yang beriman kepada yang gaib dalikal kitabu karena diturunkan kitab la raiba yang tidak ada keraguan padanya fihi hudallil muttaqin mereka lah orang yang bertakwa Siapa mereka yang bertakwa? Yang di surat Qaf ayat 31 mah yang dapat jatah didekatkannya surga kepada mereka. Tapi harus tahu syarat takwa itu harus ada iman. Maka di kita identik imtak, iman dan ya. Apa yang harus diimani? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak ada asalnya, lalu kemudian menjadi ada dan sebentar lagi ditiadakan untuk diadakan jadi sederhana mah yang ada teh tiada yang tiada teh a ada antara ada dan tiada beriman kepada Allah pertanyaannya adalah kan belajar tentang iman pernah ketemu Allah teh nah itu muncul sok bari cerik menijigan betul awas ini yang dimanfaatkan kemudian logika kalau kita dangkal akhirnya tersesat itu di Instagram saya lihat ada pernyataan komunis namanya bersaksi itu harus lihat sok pengacara mana yang mau membantah ucapan saya. Saya seri we, can paham. Bersaksi itu tidak harus lihat. Ilmal yakin ada tiga tiga kata yakin dalam Al-Qur'an. Satu ilmal yakin, yakin karena ilmu kita tidak pernah bertemu tapi sebetulnya kita pernah bertemu loh ini bab iman kepada Allah lagi Allah dulu ya karena nanti kalaupun tidak beres sengaja tidak dibereskan biar diundang lagi ini to be continue kayak Koping Ho ya masalah iman itu harus istihoroh dulu takut salah neranginnya iman secara maknawi percaya ibu percaya saya pakai baju kotak-kotak biru bergaris merah percaya bukan percaya bu yakin karena lihat percaya mah menuntut tuntutan yang lain bu baju saya karena saya kan cowok endorse ya punya baju di rumah nukil lima di, tata dituntut iman ketika ibu bermain ke rumah saya Ustadz yang cerita di masjid Trans Studio Bandung waktu itu mana yang baju kotak-kotak biru saya liatin di lemari tata yakin pertanyaannya pernah melihat surga dan neraka belum tapi dituntut percaya bahwa itu teh ada Allah itu ada, malah pernah ketemu loh kita. Kapan Ustaz? Heh, kan rek diterangkan, poho. Di Al-Arab 172, kita pernah face to face, empat mata dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Robmu Bagaimana jawaban manusia waktu itu? Kalu manusia menjawab dan mengatakan, bala bukan naam. Yakin banget alastu bi rabbikum adalah Robku Kalu bala syahidna. Ya. Maka ketika bayi lahir, kullu mauladu yuladu alal fitrah. Kenapa setiap bayi yang lahir, entah itu dari Nasrani, entah itu dari Majusi, entah itu dari Yahudi, setiap bayi yang lahir mah semua fitrah karena membawa ketauhidan la ilaha illallah. Nah jadi Kristen, nah jadi Yahudi, nah jadi Majusi atau agama yang lain, pak wahu tergantung lingkungannya bersyukur sampai hari ini kita muslim karena berada di keluarga mus tapi perlu tajdidu iman belajar tentang iman supaya iman kita terjaga karena banyak orang yang kemudian terpleset nges Islam jadi keluar tina Islam nah ada satu pengajian sembunyi-sembunyi ngajinya disuruh syahadat lagi berarti ngabatalkan Al-Arab 72 karena syahadat itu harus disaksikan saya tanyakan anda syahadat ke siapa? Ke guru Anda. Guru Anda ke siapa? Ke gurunya lagi. Gurunya ke siapa lagi? Syahadat itu dalam Islam jelas fungsinya satu ketika terdengar adan Syahadu an ilaha illallah Berarti didinya tempatnya Dua setelah wudhu Tiga ketika ada atahiyat geningan Orang sok ngalamun ke sholat teh Atahiyatulillah wassalawatu wa taibah Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamun syadu la ilaha illallah syadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sholah ya ala falah kod komati sholah kod <laughs> nah, jadi komati ya teh Teta sahun lalai ngalamun ya kita mengalami bertemu dengan Allah tapi kewajiban kita menjaga yang tadi kata MC tasdikun biqalbi mahwal iman apakah iman itu kata Nabi tasdikun bikolbi yakin dengan hati ikrarun bilisan tergambar dari ucapannya dia seorang yang beriman asyhadu an la ilaha illallah wa amalun bil arkan lebih signifikan lagi kelihatan dari perbuatannya tercermin dia beriman kepada Allah sehingga surga didekatkan kepadanya takwa Wa uzlibatil jannati lil muttaqin. Tadi di surat Qaf. Ibu pengen surga merindukan kita? Tapi ayah film surga yang tadi rindukannya. Loba jalan ke surga dan bagaimana surga merindukan kita. Tadi karakter orang yang dirindukan surga itu di surat Qaf tadarus kita sore hari ini satu memiliki sifat al-awab mengembalikan seluruh persoalannya ke Allah. Tapi kalau nggak ada iman nggak bisa. Udah ada iman aja mengembalikan persoalan tengah ke Allah, kadang ke pengacara dulu, mungering ke dokter hela. Abdi mah alhamdulillah cager mah teh ke obat iya hati-hati. Tidak terasa. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah terus. Allah ada masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena hasbunallah wa ni'mal Nikmal maula wa nikman itu ucapan, terlihat dari sikap mun masalah teh salat. Apapun masalahnya. Karena Abdullah bin Jundud pernah bareng jeung Rasul, nggak langsung belajar Quran. Yang Rasul anjurkan kepadaku, tema kita sore hari ini, beriman dulu. Nah, nanti membaca Quran, idza dzikrullah wajilat qulubuhum, semakin bertambah keiman ada banyak orang yang maca Quran, hafid, tapi tidak beriman. Contoh dulu snukronya, hafal? Ahli sejarah yang paling apa mah yang hafid Quran 30 jud diam di Aceh lalu pura-pura jadi ustad lalu menerangkan tentang Islam sok baca Quran mah ngantong di artikel nyakit tuh weh Rasul justru iman dulu yakin gak Quran dari Allah yakin Quran itu takrifnya kitab yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad kan lalu membacanya ibadah di dalamnya aturan perintah dan larangan terbagi tiga al-qasas kisah-kisah al-marsyari hukum-hukum dan at-tauhid kesimpulannya di surat al-ikhlas itu globalnya dan mukjizat yang masih berlaku itu Al-Qur'an maka ada di poin rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, terakhir iman yang keenam itu iman kepada kodok dan kodar. Cuman saya tidak akan bertanya seperti kuis. Ibu-ibu pernah nyeri hati soal nama. Ibu-ibu rukun Islam ayah, ayah. Cenah. Eh, lima gitu. Paur nanyakan rukun iman nggak? Ibu-ibu rukun iman ayah, ayah genep. Ya. Rukun iman itu enam. Yang pokok adalah iman kepada Allah. Pertanyaannya kembali, kita pernah bertemu Allah? Pernah. Cuman lupa lagi. Seperti ibu pernah hamil, pernah melahirkan, gimana rasanya? Lupa lagi Ustaz mata kain lagi eker Bapak-bapak pernah disunat? Gimana rasanya? Lupa lagi tong disunat deh penting ayat tapakna weh ya. apa bekas dari kita bertemu dengan Allah hmm, ada kehidupan ada hala nafas ada suara jadi iman yakinnya itu bukan berdasarkan ketemu udah-udah tapi ilmali yakin dikuatkan imannya itu dengan ilmu maka jadi wajib mencari il Malah Allah berjanji akan akan aku angkat beberapa derajat orang yang sudah memiliki iman lalu disempurnakan imannya dengan ilmu seperti ini. Jadi berimannya bukan mengekor. Bukan hanya tuturut munding, tapi mengikuti berdasarkan ilmu. Pertanyaannya, kenapa sholat? Kunaon jumaahan, da poe jumaah, da eueuh jumaah poe Sabtu. Jawabannya teh nu imanna sederhana, wa bizalika umirtu karena diperintah saja. Mana dalilnya? Surat Jumaah ayat 9. Eta nu imana aslimah. Karena mulut mengakui hati tidak can iman tah ngarana munafik. Kalau mulut menyatakan asyhadu alla ilaha illallah pernah ya di dirinya asyhadu alla tapi hatinya tidak munafik. Ada hati mengakui tapi mulut dan perilaku tidak kufur dan kafir teh narima atuh hatena mah. sampai Fir'aun pun tahu endingnya akhirnya mengakui ya ini amantu aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun karena tertekan akhirnya ngaku tanya ke orang yang luar Islam aman khalaqas samawati wal ar siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan menjawab ya kulunallah. jawaban nama insting Allah yang paling berat itu la ilaha setelah itu kalau rububiyah mah semua juga mengakui semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah yang berat dalam ujian keimanan ketika kita disuruh berhukum dengan hukum A Allah yang sekarang jadi rame. Maka surga didekatkan kepada beberapa kelompok orang. Satu al-awab tadi di, di ini perlu iman. Al-awab orang yang mengembalikan seluruh persoalannya paripurna ke Allah. Apapun masalahnya. Kedua al-hafiz Tadi ada kalimat al-hafiz ya. Hafiz itu bukan hanya hafal, tapi faham. Da orang faham pasti hafal demi Allah dah. Nu faham pasti apa, tapi nu apa belum tentu faham. Saya buktikan di kehidupan keseharian. Saya seorang hafid, bukan sombong. Lain hafid Quran. Hafid lagu tahu bulat. Mau dites? Oh, bising pajarkan bohong di masjid ya. Saya terang aja ngapakan lagu eta. Pada tinggal ke dua rangkap, sulit masuk informasi ke dalam karena tebalnya pendengaran saya terhalangi. Tapi saya boleh buktikan ya. Bising salah mad dobi'i tajwidnya bener kan? Tahu bulat digoreng dina mobil dadakan lima ratusan mad wajib munfasil kenapa harkat gurih gurih nyoy seberapa kali dua kali munsa kali bid'ah gurih gurih nyoy ustaz meni sempat ngapakan demi Allah ente nah apa karena tetangga tukang tahu pula kebayang temun Quran didengarkan tiap hari maka beriman dulu nanti Allah yang cerdaskan kita terlebih melengkapi menyempurnakan keimanan dengan mengikuti apa yang Allah inginkan setelah kita mengimaninya maka zalikal kitabul bularoi raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allahnya tidak terlihat tapi ada. Apa bukti adanya? Ada kalamnya. Quran itu kalam siapa? Suka disebut kalamullah. Ketika kita baca Quran, Allah sedang bicara loh sama kita. Saya sering dapat jawaban kalau dapat masalah, wis arah rasli kia jawaban anak. Maka berimanlah ya anu eta geningan surat al-baqarah sebelum la yukallifullahu nafsan teaningan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir selanjutnya amanar rasulu bima unzila ilaihi kepada Quran Mirabbihi Quran itu dari Rabbnya wal mu'minun semua beriman kullun amana semua beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku tidak ada perpecahan setelah semuanya dikembalikan ke Quran oh Ustaz ketemu sekarang berarti perbedaan pendapat teh apa pemicunya tidak kembali ke Al-Quran setelah dapat ayat ditafsirkan oleh pikirannya masing-masing jadi multitaf tafsir. Padahal Quran itu wa ahsanu tafsiro. Maka berteman belajar tentang iman, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah iman ada, baca. Jadi tafsirnya mau ngaco. Karena sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Walaupun teka hati, ia ya datang nanti Allah pasti bener. Karena orang beriman mah bu, tidak menyembah logikanya. Logi, logik nggak? Ibu Musa teh nyaah kepada anaknya sayang kepada siapa? Kepada Musa akan indung Musa. Tapi nyaahna teh teu logik. Engko nyaah tapi dipalidkeun. Masuk akal nggak? Itulah iman. Ibrahim sayang nggak kepada Ismail? Tapi kenapa mau disembelih? Itulah iman. Nabi Allah Subhanahu wa taala sayang nggak ke Ayub alaihissalam? Kenapa dibudugin? Apa dibudugin? dikasih penyakit borok jangan merasa beriman kalau belum diu iman aman apa tuh endingnya Nabi Ayub kembali utuh mulus kulitnya karena sabar menjalani kenyataan karena yakin ini ujian dari keimanan Yusuf dikunclungkan ke sumur akhirnya jadi apa jadi raja kan yang masih muda jadi mana yang jadi raja kudu dikunclungkan ke sumur kurang mah plagiatnya. Ya, iman itu unlogical, tidak masuk akal. Ketika itu Musa bisa membelah laut. Kita mengaku beriman, cengengna karek diuji teh meni asapang imana. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Itu sunatullah. Maka belajar tentang iman harus mendasar. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya. Baca Sodakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Keharti itu keharti, pasti benar iman aman. Bu, Pak, kalau kita baca Quran, lalu Quran yang kita baca tidak kita mengerti yang salah Quran atau kita? Atau logikanya kayak saya dikasih kopeah buat sholat tapi tiba-tiba kopeah teh sereg sopak sirahna ganti kopeahna uh ya lebar kopeah em iming alus kia cik bedog ya lebar sereg hasil. kita nerima ayat itu kalau cocok dengan hawa nafsu wah bapak-bapak arapa ayat poligami tapi embung ayat nulain mah ayat jihad embung kalau kita ketabrak kereta api yang salah kereta atau kita ayah mobil ketabrak kereta nu salah teh mobil kereta mobil karena kereta mah sudah jelas reona mun keur ngaji ka sindiran nu salah teh nu ngajina anu nyindiranana anu <laughs> oh, nyindiran kareret cek Al-Quran gitu pas kalakuan orang gitu ah nges tuh ngaji di katran studio kamu jeng Ustaz Epi mah ngaji nate ka orang we melong nyahuan ti sahanya tete ibu kercicing narel kareta dan ngaji di rumah kadia nate peda ke ayah konflik jeng salaki daripada rian ngali benget salaki nutup puguh mending kajian asar di trans studio ah diuk praktek si Ustaz nate jika nu menang ngolingan nerangkan bab ahlak ke suami langsung jam mendut nyahun ti sahanya ngajina kudu iman eta teh Allah apalin ka urang we ngajina teh sentimen eh abi mah teu udunan wantun galeh teu wantun ulah geuleuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun nah ketika Allah menerangkan Al-Qur'an terus kita imani lalu kita tidak nurut ke Al-Quran nyawa ya nah Padahal Quran itu untuk memudahkan loh. Inna angzana alaikal Quran alitasko. Sungguhnya Al-Quran ini aku turunkan untuk menjadi mudah. Berarti mengurang hirup susah, jauh tina Al-Qur. Ustaz sok mamawa, angerwe susah baca. Artikan, fahami, amalkan, ikhlas. Berteman, belajar tentang iman. Hanya bicara munafik, hanya pengakuan dalam hati kufur. Contohnya Abu Talib Abu Talib itu siapa? Pamannya Nabi ya. Dekat dengan Nabi, dekat, tapi beda tempat di akhirat karena imannya nggak sama. Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kanan. Walaupun bapaknya Nabi nggak ada nepotisme. Beda frekuensi, beda iman, tempatnya juga beda. Sedapur, sasumur, sakasur, punten jalur. Karena waktu dikasih umur, dia tidak pernah tafakur, berpikir, tidak pernah tadabur, membaca. Jauh kata sakurma proporsional. Nabi Lut dengan istrinya terpisah di Yamin di akhirat mah. Yang dipisahnya di Yamin kan. Hmm. Ibrahim dengan bapaknya di Yamin. Tadi kuah. Bapaknya di neraka, anaknya di surga. Lamun Nabi Nuh mah bapaknya di surga, anaknya di neraka. Kalau Firaun mah Firauna di neraka, istrinya Asiah di surga. Maka belajar tentang iman. Harus satu frekuensi. Biar amalnya sama dalam beriman kepada Allah melalui ilmu yakin. Berilmu, siapapun ustadznya dengekin. Paling berat nerangkan keimanan Karena unlogical, tidak masuk akal seperti cinta. Cek Agnes kuma, cinta ini kadang-kadang tak ada logika kan gitunya. Saya apa kerjumba kamari poin minggu menahan oge sih. Iman itu tidak ada logika. Ibrahim harus masuk ke dalam api nanaonan iya. Ismail harus disembeli. Sok kasus ujian keimanan ma Isra Mi'raj. Ingat itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Rasul diisrakan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Paginya Nabi berbicara seperti ini aku tadi melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu berapa kilo mil. Lalu dinaikkan ke langit subuh ngomong ayat deui di masjid. Terus Aisyah teh lain ngadukung nih Rasul ngomong gitu teh. Aku semalam berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus naik ke langit ketujuh. Ya, tapi cek Aisyah teh kadon komen teh kieu aku tidak kehilangan jasad Rasul katanya. Rame atuh sahabat itu nu bener nu mana sementara dua-duanya terang nggak bohong ayo orang kan hese anak. itu bener tuhnya eh kan rasul mah tidak pernah berbohong kita mah umatnya nyari awak munteng Nggak bohong nya Oh, sahabat goyah imannya saat itu diuji. Yang paling pertama membenarkan pernyataan Nabi Abu Bakar sehingga dapat gelar sidik. Kalaupun tidak masuk akal, aku yang pertama membenarkan. Sadaqallahul atim. Rasul tidak pernah berbohong. Ini ujian keimanan. Oh ternyata dibuka sarahnya kisah aslinya. Jadi yang yang yang Isra Miraj itu bukan jasadnya, seperti kita bermimpi seng. Badan mah didinya ini keur ngaji ge kan orang sok Isra Mirajnya. Kalau ngaji asar ke candahar. Tanya, "Bu, Bu, cek cek." Itu ditanya ke ustad "Bu, Bu, bangun." Apa yang saya terangkan, Bu? Bu eta eh, Ustaz Epi nanya melong we. Apa? Jika ka orok we ka urang teh. Hao hakeng <laughs> cenah. Hari ibu ngawas bobo, aduh Ustaz punten, ibu teh nyeuseul capek. E, ibu bieu di mana 10 menit diperhatikan teh. Ibu teh panggih jeung Dracula. Oh, berarti ka Inggris heula nya. Da Dracula mah jurig Inggris. Awakna teh ini tapi panggih jeung Dracula dan Dracula jurik Inggris berarti dia melakukan Isra Mi'raj ke Inggris bertemu dengan Dracula kan beda jeng jurik urang jurik urang mah kuntilanak jadi kumaha atmosfer kedaerahan di urang mah make mukena musola bolong tongongna nyisiran teu balik sedauna teu jadi saya malin linsieun ku jurik teh era mangihanana dangdana tara balik tingali jurik luar negeri mah su falak ke jilbabna sar'i nya tak era nu teu jilbab ku pala konjuring ha sok ai jurig urang mah niwatir genderwo gitu bentukna teh kuntilanak watir cenah teh bisa rebonding gitunya merada gaya tapi ningali jurig Inggris mah Dracula make taksedo di lipstick huntuna tololkeun saeutik gaya pernah tuh ada simposium Dracula sedunia dan datang ngarinum Mana terang minum getih? Heuh, kala cenah neangan lah ya lapar rapat teh ya ieu dimulaina. Ini teh seset. Langsung balik di sakecamatan para rucet disedot ku Dracula eta. Ketihan, geus cenah. Mana geus sok cenah urangeun set sadesa pas Dracula Indonesia geus nana keancang Dracula semua seset geus ketihan di, Nah tereh tidak gora. Beda wae urang mah Tak si ibu teh buti mana? Ya pangijeun rakula Ustaz menipikasi dan gitu sare di masjid pangijeun rakula. Berarti dia melakukan isro. Nabi pun sama. Jasadnya nggak kemana mana menurut satu riwayat. Ini menuntut keimanan. Kalau salah saja jadi tahoyul, jadi huropat. sampai dulu pernah lihat gamal buruk perempuan cantik berbadan kuda, tiada-tiada pelesetan Yahudi. Jadi banyak sekali sindrom yang menggagalkan iman kita jadi rusak. Maka apa iman itu ya Rasulullah? Kau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kodo dan kodar. Nah ini mah nanti lanjutannya rame ini. Iman sederhananya aman. Totally ke Allah. Nanti upah dari keimanannya itu sendiri ilmal yakin dulu ainal yakin di Al-Arab 172 lihat yakin ya Allah Dikasih lupa inal insan mahali loto wanisian. Dipohokan ke Allah teh supaya menguji keimannya tetap iman ke kami. Akhirnya kan ada komunis. Kalau nggak lihat mah Yahudi dulu kan tuntutannya pengen lihat. Aku akan beriman kalau ingin aku Allah memperlihatkan diri sampai keluar percik api itu ngajara rungkel teyakin kene ke kami cek Allah teh ujian ilmu yakin kaji saja ilmunya nah nangke nak? hakul yakin. Ibu yakin besok ada? Seperti melihat hari kemarin, melihat hari ini dari hari kemarin. Yakin gak hari ini ada? Yakin. Hari ini nyamah. Tapi teryakin hari ini kita masih ada tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah dihirupkan kene. Tau orang ningali poe isuk. Ya ayyuhalladzina amanu Itakullah. watandur. Kita lihat, perhatikan Nafsum maqaddamat liqad. Al-Hasr ayat 18. Pertanyaannya, besok ada nggak? Kalau hari esok ada nggak? Eh jawab dalam jumahan. Hari esok ada nggak? Yang tidak terjawab oleh kita teh besok kita yakin eh teh taeta perlu na iman teh. Hidup ini cuma tiga hari, catat yang status lumayan. Hidup ini hanya tiga hari, satu kemarin, kedua hari ini, besok nanti lupa eh hirup teh dan kita dipanggil Allah cuma tiga kali sum adan sum haji dan umroh doakan Ustaz Hanan sedang berumroh usum naon usum maut nurul basma nu maut temawa iman maka hidupnya nggak aman nah ayana bicara iman ke hari akhir entong jauh ting ke surga jeng neraka asup ke kuburan wilayah alam kubur ketika jasad kita digulang gaper oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita dimandikan, dikafani, disolatkan, pertanyaannya kita saat itu di mana ruhnya? Wah ini ngeri nih. Kitabnya teh Ibnu Qayyim Al-Jauzi judulnya Ar-Ruh. Saya lagi baca itu, aduh, tadi temo tahting hirup teh bising isukan balik kudu rada sedikit JR kadinya tak gladi resik. Set, wih sieun nolosa eutik Ibu kalau hari ini wafat, apa yang sudah dipersiapkan? Suami ganteng ditinggalkan, statusnya berubah saat itu juga jadi duda. Anak kita jadi yatim atau piatu, mobil yang belum beres cicilannya pun lunas, dibayar kunuh hirup. Lalu jasad kita semakin di tempat diarahkan ke tempat yang sempit. Itu pun perlu diimani. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Alladzina yu'minuna bil ghaib beriman kepada yang goib Tapi hati-hati kalau tidak berdasarkan ilmu, wahyu, hadis, dan ayat, bisa jadi yakin kepada yang goib itu khurafat. Contoh, awas ngaji mineng ke Trans Studio, tapi masih kene sok ayam muriding tanpa alasan. Malam Jumat, ngesiasinan, rekacai, kliwon ditinggalin lina tanggal teh, copuriding. Nah urusan kliwon yang muriding. Ini apa ini? Apa yang menyebabkan muridingnya itu? Merinding, muriding teh. Pada tuntutan dan tuntunan muriding itu di Al-Anfal ayat dua boleh muriding, boleh merinding, boleh. Idza zukirallah wazilat kulubuhum Ketika engkau membaca ayat Allah, lalu engkau ada rasa takut wa rahman. Yang ketiga tadi, Al-Awab, Al-Hafid yang menjaga hukum-hukum ada rasa takut ke Allah. Pertanyaannya, takut kita dominan takut ke Allah atau dominan takut kepada selain Allah yang tidak jelas? Nah ini merindingnya itu kenapa ya te? Osok orang muriding menker salat. Osok membaca anak Ustad sok hayang cerik, cerik kunaon Bu? Rasku tengarti. Merinding itu karena faham sehingga lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. la Quran ini diturunkan kepada gunung, gunung mengkerut karena takut saking beratnya Al-Qur'an. Min khasyatillah karena takutnya kepada Allah. Orang ngadenge Quran sok aya ngadeg-deg. Pas imamna baca anak panjang sok ngadeg-deg, panjang-panjang teuing ngadeg-deg nanti lain karena Allah tah ketika tidak beriman atau ada iman tapi imannya tidak dipelihara dengan ilmu ketika ke air malam Jumat kliwon set tah merinding nanti kunaon tah kujurig pernah ningali jurig nah itu yang disebut takhayul diyakini jadi khurafat diamalkan jadi bid'ah disebarkan jadi musyrik maka berbicara alladzina yu'minuna bil ghaibi belajar tentang iman salah satunya iman kepada yang gaib harus ada dalil. Maka saya masuk debat eh, jeung nu pernah pangih jeung jin. Tad urang pangih jeung jin. Ai jin gaib teu? Gaib. Berarti dirinya pangih jeung nu gaib nya. Berarti geus teu gaib deui. Contoh, saya belajar bahasa Arab, masuk ke kelas. Guru saya bertanya, "Man gaib?" siapa yang tidak hadir lain nanyakan no goib <laughs> tete. emang orang sekelas jengjin man goib bapak-bapak MC pengajian sokia ya di lembur kapara hadirin anu biasa hadir kapara hadirin nu acan hadir heh salah nu can hadir mah lain hadirin hadirin mah nunggu hadir nu can hadir mah goibin keman dirubah cara mengundangnya ka para goibin nu acan hadir insya Allah datangna nu garoib bungkul <laughs> serba salah di orang banyak ini mah pendekatan bahasa tidak gaib lagi kalau sudah nampak jadi zahir seperti jin jamaknya janin janin terlihat nggak tapi ada jeng liar ngaji jengus Ustad Epi mah Ustad Epi nggak bahas narada liar punten tong egois Ustad Epi na liar tihela hese itu nerangkeun teh kudu caraku mah bab iman mah karena hese ngagamarkeunana iman mah aman we lah karena Allah mah menguji nate antak rohusai wa huwa khairul lakum apakah rasa tidak enak itu teh kebaikan Justru hati-hati ketika diuji dengan keenakan. Fir'aun diuji na kungena. Sa'labah kungena. Korun kungena. Endingnya lihat. Biarkan Allah punya hak prerogatif. Ada sih Nabi yang diuji dengan kekayaan Sulaiman tapi tetap bertakwa. Jadi iman itu aman. Nanti bicara Islam selamat, ihsan, disiplin, tertib. Nah ihsan sendiri syaratnya harus ada iman. Beribadah, wa'bud rabbaka beribadah kepada Allah ka'annaka tarah seakan-akan kau yakin dia melihatmu atau engkau melihatnya wa ilam takun tarah kalau engkau tidak melihatnya fa innahu yarak sungguhnya dia melihatmu jadi salat anu iman mah fokus serius ke tempat sujud teculang cile karena yakin alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun ini pertemuan aku dengan Robku bisa jadi ini pertemuan terakhirku dengannya maka imam selalu mengingatkan as-salatu muwadi bisa jadi ini salat terakhir kita maka dinikmati ke orang beriman mah amalan-amalannya teh ente culang cileng ente lebay karena amalnya hanya untuk Allah yang diimaninya paham ya yang lahir kemudian inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Orang beriman itu amanya hanya untuk Allah. Sedikit saja diberikan kepada yang bukan Allah, hati-hati nanti Allah di akhirat ini pun harus diimani akan menyuruh orang itu, ya Allah mana pahala dari amalku? Aku tahu alimum bidatis sudur, jat yang terdalam dalam hatimu. Aku tahu amalmu berselingkuh ke aku iya tapi dibagi ke yang lain namanya yuraun ria kan orang mah tekuatnya lamun rek beramal status selanya otw masjid trans teu nanaon ngana otw duha otw puasa <laughs> aduh puasa gede beja-beja make video instagram luar biasa sekali puasaku hari ini goyang nembongkan leles gitu hati-hati statusmu menyebabkan amamu jadi hangus nah ama-ama seperti ini kalau dibuka waqadimna illa ma'amilu min amalin di surat al-furqan faja'alnahu habba'an mansura aku tiup amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu terburai tak bersisa karena ada perselingkuhan di amal dalam bab niat ada untuk Allah ada untuk manusia Da beda atuh mun ngimaman jamaah loba. Komo aya sarami tohadeh mah. Wah, si bapak asup euy. Waladolin amin. Tadinya nggak ada niat baca surat Toha. Karena si bapak mitoha asup. Anas jadi ganti ku surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Wah oh, ini ama hancur ini. Sudah berkepentingan ini amal. Can karasa ayo nama. Maka Allah sediakan surga dan neraka. Maka iman tanpa ilmu rapuh. Ilman, ilmu tanpa iman sesat. Gak ada untungnya. Maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum. Aku sempurnakan orang-orang beriman di antaramu dan utul ilma, orang-orang yang mencari ilmu untuk menyempurnakan keimanannya. Jadi kesimpulannya sederhana, Para ulama menyimpulkan tentang iman ini hati-hati dengan keimanan. Maka berteman, belajar tentang iman terus dan terus. An-nasu kuluhum halka kata para ulama dari beberapa tafsir. Semua manusia akan binasa. Ilal mu'minin kecuali yang beriman. Kita sedang belajar itu hari ini, berteman, belajar tentang iman. Cukupkah? Tidak cukup dengan iman. Karena Fir'aun pun beriman. Al-mu'minuna halka, orang beriman pun binasa ilal alimin. Tuh menuntut syarat. Pengen tidak binasa imannya harus ada ilmu. Sekarang rukun kedua berarti setelah menyatakan iman teh ngaji. Bandung lautan kajian sok kemana we ngaji mah penting kekuatan iman yajid bertambah kan sifat itu mah sifat iman mah dua ya yajidu awoyan kusu turun dan naik bener sifat iman mah turun naik itu mah untuk para sahabat, bagi kita mah bukan turun naik, ada dan tiada. Di masjid ayah, kalau arti masjid oh. Ya, maka perlu power bank, perlu casan. Ya. An-nasu halka, setiap manusia akan binasa ilal mu'minin, kecuali yang beriman. Alhamdulillah, berteman temanya keren, belajar tentang iman. Tidak cukup di sana. Al al mu'minuna halka, orang beriman pun diancam binasa. Ilal alimin, kecuali melengkapi keimanannya dengan ilmu ilmal yakin untuk mencapai hakul yakin itu harus ada ilmal yakin surga itu ada neraka itu benar akhirat itu ada mizan sirot bla bla bla perjalanan kita masih panjang ini perlu ilmu beli gerak buku malam pertama dikubur keren banget itu nguatin keimanan kita jadi mau bawang ting karena isukan gadinya yang merasa muda kuat, sehat, poe minggu ikut jumba. Ingat syarat mati tidak harus tua dan sakit. Oh, on project pop ge, maot kamari. Sok, urang iraha. Teing atuh. Imannya ada nggak? Ilmunya ada nggak? Al alimuna halka orang berilmu pun terancam binasa. Ilal amilin. Tuh, kelihatan dari amalnya. Orang berilmu itu teriweuh, kalem, we ngajawab masalah tuh karena ada iman dan ilmu. Contoh, saya pernah diskusi dengan orang ITB itu. Yang pernah saya ceritain di sini dulu. Seorang teh tata rucingan ah daripada ngaralamun sok. Bijil tah pertanyaannya ti orang ITB kunaon soang sorana betarik sun. Eksakta. Kenapa? Soang tahu soang? Sorana bertarik. Oh, cek ilmu fisika logika mah gelombang suaranya panjang karena bohongnya pak panjang saat Epi manda beriman ke Allah tidak terjebak dengan teori itu walaupun seperti benar soang sorana tarik karena bohongnya panjang benar benar dan memang faktana tapi tidak selamanya jadi kebenaran kalau patokannya bohongnya panjang kalau patokannya lehernya panjang lalu kemudian suaranya keras saya bawa bangkong ayo kumaha ewe behengan tapi sorana borogododododod borogodododododododod jadi bukan patokan kebenaran logika itu ayah deh nu unik keluarkan orai tapi mah beheng hungkus awak-awak kumaha sorana jadi alasan ustad apa saya beriman kepada Allah sudah kehendak Allah weh Masya Allah kan alam ya salam yakun kita cek Allah nak Ki logika dimentahkan saat itu. Heh, oke nya. Indah kan? Maka iman mah terjawab semua. Maka api pun menjadi dingin bagi Ibra Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa. Eh tongkat Nabi Musa ya keneh? Aya. Ah, Di tempat benda-benda Islam heuk injem. Tingangkeun kana cai insyaallah ceret. Bukan tongkatnya, tapi keimanan Musanya. Bukan apinya yang menjadi dingin, tapi keyakinan Ibrahim kepada Allahnya yang bulat. Keren nggak iman itu? Maka iman aman. Islam selamat ilmu. Islam itu ilmu. Asyhadu alla ilaha illallah Al-Qur'an, Muhammad Rasul itu as-sunnah. Pelajari karena yang paling paham Quran itu Rasul. Maka beriman kedua setelah ke Allah, beriman kepada roh, Rasul. Adapun apapun dan masalahnya, Fa'in tanajatum bisayin farudduhu ilallah wa rasul. Lanta dilu abadan. Tidak akan sesat. Kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada racun. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada penawar. Pertanyaannya, saat itu Rasul punya mikroskop nggak? Punya laboratorium tidak? Tapi dibuktikan oleh para ahli hari ini bener eh di nalalate ayah penawar sebelahnya ayah racun maka ida wako adu eh, dubab kalau ada lalat hinggap di minuman kita pal yagmis saya lalat entrep ya dikunclung tong akan dipicen lelepkan hela tuluy picen nak cai na oh gawe atuh langsung we lalur nak tuluy inum cai na juga kia nginum nate bismillah bismillahirrahmanirrahim pal yagmis lelapkan. Jadi penasaran para ahli. Ternyata di, hadis itu dijelaskan bahwa di sebelah lalat itu kata Nabi ada racun, sebelah lalat itu ada penawar. Ketika ditenggelamkan itu sebagai penawarnya. Dibuktikan 14 abad kemudian benar. Eh Nabi nyahun di mana? Tina iman wa mayan teku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ngesti Allah weh, Ngenah. informasi ti Allah mah. Kasus 212 saya tidak terjebak karena memang itu bagian daripada rencana Allah. Ada di Al-Qur'annya, pengen tahu? Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 12. Tengaruhnya. Apa ungkapan Allah dalam surat 2 ayat 12? Wa idza qila lahum la tubsidu. Eh, jangan menistakan ayat. Nanti kau merusak. Qalu innama nahnu muslihun. Aku ini pembuat kebaikan. Saya bikin masjid, ibu angkat saya muslim, saya sadar Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad, <laughs> kan gitunya, jika nu bener rusuh. Quran itu saya yakin diturunkan oleh Nabi Muhammad. Eh, pret ah. <laughs> Nya, hati-hati ngomong, perasaan gak enak nih. Nya. Lalu surat 21 ayat 2. Kitu-kitu kene. Eh, dateng ngaruh di penjara te, Ente prosesi iya. Qalu inama Numus, lihun ngus dijawab. Mantak cek kengge, cek aing oge. Nya, mantak ibu saya makasih mah tadi ditemui. Mah nah mah tengah doakan Epi jadi presiden. Ah karunya Jokowi ge begang cen. Berarti si mama yang boga anakna lintuh gitu. Terus doakan ku mama sing jadi ulama, yes. Gitu. Tong tong ngadong tong ngadoakeun budak jadi presiden watir. tuh bisa ngadahar sebelak ceker geus jadi presiden. <laughs> Nya beriman beriman nah annasu kuluhum halka semua manusia binasa kecuali yang beriman yang beriman binasa kecuali yang berilmu yang berilmu binasa kecuali yang beramal yang beramal pun binasa ilal mukhlasin kecuali yang ikhlas dalam beramalnya tak nah, ikhlasnya perlu iman itu ya beramal itu karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh-oleh nah itu masalah ya kudu karena Allah biar dapat oleh Barang siapa Allah tujuannya dunia melayaninya. Yang paling harus diimani hari ini ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia sehingga melahirkan kehati-hatian dalam langkah menuju akhir kita. Karena hidup ini seperti eskalator, bergerak, tidak bergerak, semua menuju ke sudah. Cuman bekal apa? Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Seangkatanmu sudah pulang apa bekalmu untuk hari esokmu nah tadi disimpulkan dengan Allah uh, surat Qob ada empat karakter karakteristik manusia yang didamba surga satu al-awab kembalikan semua masalah ke Allah itu perlu iman dan Allah yang menyelesaikan masalah kita wiridnya sudah pada apa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man iya kana budu wa iya kanas wa ila rabbika fargob Allahu samad fa ida azamta patawakal. Allah. al awab itu semua yang beriman lalu dengan imannya ketika ada masalah mengembalikan semua persoalannya kepada Allah. Kedua, al-hafiz yang belajar terus memahami hukum-hukum Allah lalu dengannya dia bergerak. Saya bukan tidak suka riba, ternyata saya sudah tahu hukumnya. Saya harus keluar dari zona itu dengan apapun ikhtiar saya. Taita al-hafiz. Saya lain tebuki jinah mun dimenangkan mah wah ditambu atau disangguan. saya tidak berzina bukan tidak suka Allah melarang wala takrobu sina jangan berjinahnya. mendekatinya saja tidak boleh dia berhenti pak kunaon pak tidak berzinah nges cep ah nges rempo iman lain ibu alhamdulillah nganggo jiblab ayo nama di kaos kaki mohon cep epi tisaprak perpecahan antar suku ke masjid trans teh mun ruku teh disada perepet jadi ibu teh make kaos kaki lain iman eta mah nutupan rorom eh ibu jilbabna meni sari muhun tos huis hungkul eta iman mah ti budak ngora saya tahu kalau dibuka ini menarik tapi saya takut kalau eta al hafiz al awab mengembalikan semua persoalan kepada Allah dengan iman yang ada yang dibenahi ilmu kedua al hafiz menjaga hukum-hukum Allah yang ketiga wa rahman menguatkan rasa takut ke Allah baca itu ya mah bab kematian bab mizan bab audit bab bertanggung jawaban yang keempat al-munib bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita tidak ada istilah terlambat karena mau nggak mau semua akan pulang ke Allah di akhirat hanya dua tempat farikun fil jannah wa farikun fis sya'ir punten saya pertanyakan Ari orang kapir muntah salat dorakate Tuh ngono nyebut doraka ente da eker saya tahu jika nugelo gering ai nugelo kunaon tara gering nugelo tara gering sare di jalan sugan sok angin duduk asup angin gitunya atau ngetrok warung nyungkeun tolak angin tara tapi sagelo-gelo gelo anger we make topi mana sirahnya mentas culang cileng hujan ngiuhan berarti tegelo kabeh da cek rasul mah eueuh nu gelo teh nah, kunaon nu gelo tara gending karena keur gering kunaon jalma kafir teu salat teu haji teu puasa teu doraka da si eta mah asup neraka nage tanpa hisab semua ditanya deui tigrig langsung <laughs> justru nu bakal asup neraka mah jalma nu iman hati-hati keren Om to om. Gandeng. Keur ngaji nya teh kudu iman orang, teh. Geus dikitukeun we ku Allah nya. Tuh nya poho deui eh, si tololet nya. Jadi iman itu menuntut keyakinan yang bulat walaupun tidak masuk akal. Tak orang keriman ke Allah siap tidak dengan resiko jangan merasa beriman kalau belum diu diuji kalau sudah betul paripurna pemahaman keimanan nggak semua loba nuntut nah kata Nabi semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau ternyata orang-orang beriman pun masuk neraka karena ada dunub dosa-dosa tidak cukup dengan iman nah masuk neraka neraka terdibenahi ilmu tapi kecil apapun keimanan yang pernah ada di dalam hati kita Allah hargai itu akhirnya dijahit ku Allah Ayo kita mah sedang berikhtiar tongkadinya kadinya gitu makanya perbanyak kajian perbanyak istighfar perbanyak sholat sunnah ihya usunnah lakukan sunnah un untuk mengkiparati dosa-dosa kita karena ada sekelompok manusia ukurannya pun harus keimanan di akhirat yang berkumpul di halaman surga jika di halaman masjid. Tapi ya stempelan tarangna jahanamiyun. Kalau disundakan mantan neraka tapi mau di mau disurakan ku ahli surga teh woi timarana wae woi <laughs> moal kan ahli surga mah bikol bin munib membawa hati yang bertaubat bikol bin salim hatinya tedengki timana wae pi urang menges main roller coaster geus naon emang timana eta naon stempel natarang oh ngojai hula, Nah, ulah sampai, makanya benahi, berteman, belajar tentang iman, lalu apa follow up dari iman itu? Maka kesimpulan sementara baik terberes ke onang dewe wal asri demi waktu investasi lo hati-hati aset waktu teh detik yang terus bergulir masa yang terus berjalan waktu yang terus melaju investasi ya tak demi waktu sungguhnya manusia merugi ilalladina nu pertama sah amanu menuntut kalau sudah dirinya beriman wa amilus soliha. jadi syarat amal soleh harus ada i iman. Insya Allah kita akan bedah kalau ada kesempatan di lain waktu tentang apa itu amanu, apa itu amilus solihah. Kenapa amilus solihah selalu terkait dengan amanu? Oke, buruh nate wa bashiril ladina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama seluruh fasilitas ruziku jadi rizki minhamin sama samarati rizqan qal kaget ahli surga itu eh hey, bahwa aing hayang masjid kia boga sorangan ku Allah dibere malah ditambahkan seperti surat kop tadi kaget kong fiz kong kol mereka mengatakan dijawab kalau kalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha tidak hanya ini aku sediakan walahum piha azwajum nusok dicemburui diramekeun baheula tuh hiji jelema 70 bidadari Wahum piha holidun dan kau abadi di dalamnya. Giung tah. Mangga mamam. Si ibu-ibu inu ieu moal timuru asa amalna sarua imana sarua dengan bidadaranya, dengan pasangan barunya sudah tidak haram di sana. Mabok jadi boleh, salat jadi geus menang mentaksing Mentak sing sabar, mending lelah ayeuna mending lelah engke. Lelah itu gara-gara tidak lilah. Ustaz Epi jadwalna sapoe genep tujuh tapi awakna stabil saya berpikirnya sederhana, mending capek ayuna daripada capek engke. Saatnya menikmati hasil engke mah. Karena janji Allah itu benar. Ada yang Allah tidak bisa, Bu. Allah tidak bisa berbohong. Satu janji Allah, catatan terakhir, udkuruni adkurkum. Kau ingat aku, aku ingat kamu. Kalau kau lupa aku, aku sediakan neraka untukmu. Karena aku ingat kamu, kenapa kau melupakanku? Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, aku penuhi. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Intan surayan sirkum, tolonglah agamaku nanti aku tolong. Bukan agama Allah lemah. Islam tidak perlu kita, kita yang perlu Islam. Dakwah tidak perlu kita, kita yang perlu dakwah. Apalagi terakhir, kau bermaksiat kepadaku beristighfirlah sebelum ajalmu tiba, karena akan aku ampuni. Bahaya terlambat datang nantinya. Jangan main-main dengan api neraka. Dosa terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa Waduh, ngunah pisan dosa kecil. Ayak itu neraka hanet kuku dosa besar ada dosa paling besar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Tidak ada dosa besar kalau ditaubati. Nggak ada manicure, pedicure. Ada dosa orang maletik. Oh, uh, jangan main-main dengan dosa. Seperti orang kafir menganggap dosa itu seperti menganggap uh, lalat di depan hidungnya. Allah tidak bisa berdusta. Kau ingat aku, aku ingat kamu. Kau berdoa kepadaku, aku ijabah doamu Kau bersyukur aku tambahkan, kau tolong agamaku aku tolong, kau berdosa beristighfarlah. Maka berteman, belajar tentang iman. Ini belum tuntas sebetulnya mah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun harus menyelesaikan perkara iman ini harus selesai hari ini Quran begitu dalam dikodok kulungan Ustaz Epi nu penekil ugil-ugilan aoyak-oyak nulagragna pulungan ada pernyataan ada pertanyaan sisa 10 menit untuk interaksi sama kita. Silakan Pak MC. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya dari Iwan dulu. Ada? Langsung nanya. Tes. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustad. Oke, okay, ini ngebahas tentang iman, Islam, sama ihsan. Dan tadi dikatakan harus kita itu dianjurkan untuk banyak kajian gitu ya Ustadz. Hmm. Sedangkan uh, yang saya lihat sekarang itu Uh, musuh Islam itu banyak ya Ustaz, yang mulai Yahudi, Syiah dan lain-lain hmm. yang mau menyesatkan Islam itu sendiri dan mereka pun pasti uh, mengajarkan tentang iman. hmm -mm. Nah, lalu hemat kita sebagai yang masih dibilang awam, masih dibilang kurang dalam ilmu, bagaimana kita menyortir ilmu ini gitu Ustadz untuk membedakan yang sebenar-benarnya iman dan yang sebenar-sebenarnya ilmu. Mungkin segitu dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina indallahil islam Itu kan sudah batasan orang beriman Hanya islam agama yang dirido Diridoi Karena semua mengajarkan kebaikan Hati-hati dengan pluralisme Semua agama benar Semua agama kedamaian nggak terjebak tiga ideologi kata Patih Karima satu ideologi Islam yang bahaya yang dua ideologi sekularisme keduniaan materialistik yang ketiga komunis tidak ada kaitan dunia dengan Allah Allah sudah mati saya lihat video dialog di Suriah kenapa Suriah terus-terusan konflik siapa yang mengganggu wilayah kami katanya Bashar Asad Allah pun kami lawan keren nggak riweuh tapi kalau diantep lain Allah tuh bisaeun kan? ujian keimanan bagi kita nah masalah agama yang lain pun mengajarkan keimanan ini ustadz gimana makanya perlu ilmu Islam membatasi inna dina indallahil is Islam maka yang disebut amal soleh itu harus ada iman punten orang di luar Islam pun charity-nya lebih juara pertanyaannya amal soleh lain ada orang luar Islam nyumbang kebanjiran, nyumbang bencana alam. Pertanyaannya bagi mereka amal soleh bukan? Amal kebaikan aja. Karena di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena bukan dasar iman. Iman mah harus yakin yang memerintahkan itu teh Allah. Contoh lain. Orang Hindu bisa hormat nggak ke ibunya? Lebih hormat mereka mah tongboro boroka indung Hindu mah tanggal wae di rokan sok kabali tanggal mereka samping saking arifnya kepada Allah, tapi motivasinya bukan dari iman tradisi saja kearifan saja kita menyokot runtah di masjid hijige jadi amal soleh karena dasarnya iman miskola rutin hore ya roh maka tetap inna dina indallahil harus belajar tentang Islam karena di luar Islam Allah tidak meridoinya agama yang paling sempurna al yauma akmatu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu biar nikmat lakukan saja perintah-perintah Islam mengikuti sunnah Rasulullah dan telah kurelakan Islam jadi agamamu di luar Islam ujian bagi kita jangan dipandang punten ya kalau ada pilihan empat tapi syaratnya pilih satu bagus lawannya benar eh bagus lawannya bagus lawannya jelek benar lawannya salah pilih mau yang mana bagus lawannya jelek benar lawannya salah empat ini muncul pilih salah satunya pilih mana pilih bagus jelek salah atau benar kalau benar pasti bagus tapi bagus belum tentu benar contoh misna Islam ya salat subuh standarnya seberapa rakaat dua wae alus komo mun genep bisa tuh wah genep aing mah pemenang arisan ya salat subuh teh ngungkat way genep nah eta salat genep jeung nya dua wae alus tad komo mun genep nah teu dalapan kan tidak begitu nah itulah iman tuntutannya amal soleh itu sesuai juklak petunjuk pelak senakan maka ada bab inamal a'malu bin niat belajar masuk we kasaha tapi yang akan dipertanyakan dari mana kamu berbuat itu ya rada yang ngajawabna nyatong hese sorangan atuh nya hesena bagi-bagi Mustad Epi ngajarkan liur lain ker ngajarkan liar Ustad na liur tihela maksudna, mari kita liur berjamaah amin ningali nu liar ting da rumah mah yang liur wae naik itu nya ngayar ayah tukang korsel nusok sok utah para aya karena biasa liur. nya mari kita belajar liur. ame teu lieur ningali nuli nulieur untung ngaji ada lagi Dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan? Dua pertanyaan lagi atau dari Ikhwan? Bab iman atau di luar itu boleh lah. Ada lagi? Ya kalau tidak ada mah terima kasih. Pertanyaan yang penuh pengertian dengan diam sehingga tidak perlu jawaban. Bu mau bertanya nggak? Satu tuh ada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan iman itu tanpa ilmu, pakai sesat gitu? kalau misal pernah kita pelajari ilmunya, tapi kita lupakan sekarang itu apa gimana hukumnya? Kita udah melupakan ilmu-ilmu yang baik yang pernah kita pelajari gitu. Jadi uh, ganjaran kita, buat kita apa gitu? Okay. Abdolak jadi batal ya. Uh, kita belajar ilmu tentang itu. Punten, ibu tahu yang bikin software Holy Quran? Itu Yusuf Ali. Orangnya akhirnya wafat dalam keadaan sungguh khatimah Terus saya punya kitab namanya Tahdibul eh bukan Tahdibul Kamal. Eh uh, aduh. Pokoknya mah komus hadis. Ya. Mu'jam Mufahrasil alfa Alfadil Hadis. Itu berjilid-jilid. Saya lihat biografi penulisnya orang Perancis, seorang pendeta Katolik Wensing. Tapi nulis keilmuannya valid, Bu. Sampai dipakai oleh para ulama validitas kitab Mu'jam Mufahras til Al-Fadil hadis itu komus hadis, riwayat hadis, tentang sanad rawi gitu. Tapi sayang yang bikinnya bukan muslim. Dia hanya punya penghargaan dunia saja. Kita mah terbalik, belum punya karya dalam Islam teh tapi beriman, itu bedanya. Jadi tetap iman itu nomor satu, angka satunya. Maka ada satu kata dalam hadis Rasulullah, "Laisa ahadu minkum yunjihi amaluhu." Tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya. Perbandingkan amal kita dengan amal Wensing yang tadi yang menciptakan kitab tadi. Dia berjasa sekali ke mukmin, ke Islam. Seperti yang bikin istiqlal kan bukan orang mukmin. Itu menjadi kebaikan saja bagi mereka di dunia. Dapat pujian, tapi di akhirat ya amalnya bertebangan seperti debu karena tidak didasari i, iman. Ada pertanyaan muncul di pengajian, Ustadz bagaimana meng, mempelajari hukum dunia seperti fisika, matematik, kedokteran? Saya bilang harus. Dapat pahala enggak? Kan beda dengan baca Quran dengan satu ayatnya pun yang bahaya itu belajar agama untuk dunia kalau kita belajar dunia untuk agama mah melengkapi data gitu kan. Ternyata bicara kedokteran ada di Islam, bicara astronomi ada di Islam. Itu mah harus. Maka tolabul ilmi paridotun. Kalau pertanyaan ibu itu sederhana. Ustadz, sayangnya kalau orang beriman lalu tidak berilmu kan sia-sia. Lalu ada orang berilmu tapi tidak beriman, ya tersesat. Maka Rasulullah menganjurkan beriman dulu kepada para sahabat. Setelah itu baru kalian berilmu. Kalau ilmu mah bisa dibeli, bisa dicari. Tidak setiap orang bisa beli e, setiap orang bisa beli buku, tapi tidak setiap orang bisa beli ilmu. Setuju tidak? Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa nggak setiap orang beli cantik? Cantik mah relatif, nu mutlak mah nu goreng. Ya. Jadi iman ini pilihan, Masalah hidayah, hidayah. Wa ma taufik illa billah. Tidak ada iman kecuali tidak Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bersyukur kita diberikan itu. Qulu qali hada wastaghfiru li wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.